hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Maha suci Allah Yang maha menatap Yang maha tahu isi hati Yang menguasai segala kejadian Yang menjadikan kekuatan tersimpan dalam kelembutan Ketika suatu saat Rasul tercinta Ditanya siapakah orang yang paling gagah kuat Apakah orang yang berhasil membanting mengalahkan lawannya Ternyata bukan Orang yang paling kuat adalah yang paling bisa mengendalikan amarahnya <clears throat> Apalagi masih ingat kemarin dinyatakan bahwa titik lemah manusia adalah ketika kita dalam puncak puncak sedih puncak marah puncak syahwat puncak kecewa pokoknya kalau kita dalam keadaan yang sangat berlebih pada saat itulah kita menjadi amat lemah tetapi orang-orang yang pandai mengendalikan dirinya perasaannya dia akan kuat ini adalah ayat yang mudah-mudahan bisa di dipegang oleh kita insya Allah surat Ali Ali Imran ayat 159-160 Tolong ini ayat ini penting sekali Terutama bagi kaum bapak Bapak-bapak ini penting Dan lebih utama lagi bagi kaum bapak Sesudah itu <laughs> kaum ibu Ya dua-duanya penting kalau ada yang nanya, kenapa sih? Kata pemimpin, orang kok pada menjauh dari saya? Kalau kata seorang suami, kenapa istri kok tidak mau dekat dengan saya? Kalau kata istri, kenapa kok suami enggak dekat dengan saya? Kalau kata guru, kenapa sih kalian murid tidak mau ketemu saya? Kalau orang menjauh dari kita, kalau orang menjauh dari kita, inilah jawabannya. Kalau kemarin ada apa hari pelenting day, pelentang-pelenting begitu. Karena Islam tidak mengenal uh, eh, pelentang-pelenting, maka yang kita kenal adalah setiap waktu hari kasih sayang. Setiap waktu saat kasih sayang.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 Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri darimu, akan menjauhkan diri dari sekitarmu. di sekitarmu. Oleh karena itu, maafkan, maafkan. Maafkanlah mereka. Mohonkan ampunan bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau sudah membulatkan tekad, maka serahkan kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya innallaha yuhibbu mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'dihi وعلى الله فليتوكل المؤمنون Jika Allah menolongmu maka tidak ada yang bisa mengalahkan tidak ada yang bisa mengalahkanmu tapi jikalau Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongannya, maka siapa lagi yang dapat menolongmu sesudah itu? Oleh karena itu, hendaknya hendaklah hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin sekalian, ini adalah ayat yang gamblang sekali yang bisa menjadi jalan evaluasi diri kenapa orang menjauh jadi sudah ditanamkan di sisi oleh Allah tabiat orang yang kasar itu dijauhi orang yang galak itu tidak disukai orang yang hatinya keras dan bersikap kasar ini tidak akan membuat orang dekat oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang sangat lembut. Hatinya lembut, peranginya lembut. Lembut itu bukan kemayu. Jadi lelaki yang gagah, misalkan tentara lembut-lembut. Ya. Siap. Hah? maksudnya bukan itu ada yang terus hormatnya juga dada padahal itu pasukan komando bukan begitu yang dimaksud lembut ini adalah benar-benar bisa mengendalikan hati dan mengendalikan dirinya sehingga tidak melukai hati yang lain. Tentu saja walaupun kita selembut apapun tetap ada yang terluka yang kita membelai lembut tapi ada yang menjerit marah kenapa? Karena bisulan itu masalahnya bukan lembutnya ah, Rasul sudah sempurna akhlaknya tetap ada yang ngada tidak suka ya kan ya ya ada penyakit hati sehingga tidak bisa menerima sebaik apapun orang lain namun pada umumnya adalah guru yang galak itu murid tidak merasa nyaman berdekatan tidak jarang kalau lonceng tiba dan guru galak akan masuk seluruh kelas stres ketika terdengar langkah sepatu menuju kelas. Lalu pintu pelan-pelan terbuka. Siap, siap. Ruangan sangat lembab. Tidak ada guru seperti itu hadirin. Lalu tangannya mengepal. Hmm. Ini terlalu dramatis. Tidak ada guru yang galak. Ada juga guru yang tegas. Mungkin sudah tahu ya bedanya galak dengan tegas. Kalau galak kepentingannya nafsu, kalau tegas kepentingannya adil. Kalau galak lebih banyak menyerang orang, tidak punya argumen yang baik, tidak punya alasan yang nyata nafsu tapi kalau tegas argumennya tepat seperti hakim itu hakim bukan galak tapi tegas saudara dihukum gantung wah ini kan serem saudara dihukum gantung di pohon cengek wah kebetulan pohon cengeknya diikat ya di atas tiang gantungan <laughs> Maaf hadirin Akal-akalan saja ini Contoh tegas dengan galak Kalau galak itu yang dipuaskan nafsunya Sehingga <clears throat> kalau marah cenderung menyerang orang Bodoh kamu Dasar anak gak tahu balas budi Otaknya pakai tahu Bapak tuh paling sebel pelatat potot kayak gitu mubadir melahirkan kamu oh, lebih baik punya anak kambing daripada anak kamu kalau kambing kurang ajar jadi stape kamu kurang ajar bapak capek hati nah itu marah namanya karena lebih sibuk menyakiti tetapi kalau orang yang tegas bukan masalah eh, menyakiti orang tapi masalah kesalahan yang harus diperbaiki nah maaf ke sini. Iya Pak, silakan ceritakan apa yang terjadi. Maaf Pak, motor nabrak. Nabrak apa nak? Nabrak BMW tetangga. Pantas motor nabrak gantinya lima kali lipat harga motor. Baik, sudah punya kesepakatan belum kita? Sudah Pak bahwa kalau motor nabrak selain motor dijual saya tidak boleh naik motor lagi selama satu tahun iya bagaimana solusi untuk tetangga saya jajan itu dikurangi pak ya baik mengerti hikmahnya ya kita sepakati ya tuh nggak usah pakai kamu nggak tahu gaji orang tua berapa kamu mau bikin bangkrut bapak ya nah, itu udah emosi kalau emosi itu cenderung dan ini tidak jadi solusi. Ingat waktu maaf Abu Bakar atau Umar ya. Saya mohon maaf kalau ini salah. Suatu saat ini penting, ini penting. Suatu saat Abu Bakar kalau tidak salah dihina. Sahabat Abu Bakar dihina. Wah, dicaci maki. Tapi sabar sekali, tenang. Dan Rasulullah ada di sampingnya duduk. Tenang begitu. Tapi lama-lama nyebelin yang menghinanya bangkit itu Abu Bakar saudara tiba-tiba Rasul beda wajah pergi aja Rasul oh ya Rasul waktu saya dimarahin engkau diam bersamaku sabar tapi ketika aku bangkit marah engkau pergi mengapa ya Rasul ketika engkau bersabar tenang kulihat malaikat di sekitarmu tapi ketika engkau bangkit penuh dengan kemarahan, kulihat malaikat pergi dan setan yang berada di sekitarmu. Makanya ibu-ibu yang pemarah, suami pemarah, anak pemarah, lihat aja wajahnya. Mata melotot, ya. Kemudian lubang hidung membesar. Telinga. Oh, Sepertinya mau menerkam aja muda kita harus mulai punya keyakinan bahwa sikap emosional tidak menyelesaikan masalah bahkan menambah masalah. Ibu Ibu Bu Ayo jawabannya Udah nanya selembut ini Yang bikin saya emosi <laughs> Ibu mani Bu ibu bandingkan. Enak mana, Bu? Enak yang lembut kan? Coba Pak kalau manggil istri, "Ma, ma." "Ma? Ma?" hadiah ya. Wah. Itu enggak enak. Maaf. Ibu. Ah. Mau tidak punya suami galak bu? Tolong jawab Ini ada ibu-ibu dari Malaysia ya? Tidak ngerti? Malaysia apa pemarah tuh? Bahasa Malaysia nya apa ya? Uh, bahasa nya galak apa bu? Masalahnya ini ada yang Malaysia nya nih Ada yang dari Malaysia yang datang semalam Mana? Boleh? Oh pantas bapak-bapak ya Bagaimana Maukah punya suami yang galak Jawab ibu-ibu Kurang tegas Mau tidak Tuh pak dengar Ibu tuh tidak mau punya suami galak Betul tidak bu? Kalau suaminya galak Ibu ingin ketemu tidak? Tidak kalau didekatin oleh suami galak, ibu mau tidak? Tidak, tuh Pak. Ibu kalau suami galak tidak mau ketemu, kalau suami galak ibu juga nggak mau didekati, betul begitu Bu? Nah, suami juga sama. Kalau punya istri galak, aduh mau ketemu tuh horor. Degang. Makanya udahlah di rumah kita hindari sifat-sifat keras, kasar. Ada yang lembut tapi nyelepet. Ada itu. Duh, mama tuh baik sekali. Cuma ya itulah seperti orang kurang ingatan. Waduh, memang lembut bahasanya. Tapi nyugak gitu, seperti tusuk sate, coba jadi bukan masalah lembut nadanya saja, tapi isinya kan ada yang nyembut, <laughs> lembut tapi ngancem begitu kalau dalam bahasa Sunda tuh ya. Nah, kita harus benar-benar lembut lahir batin. Kalau lembut jadi lemah tidak. Tadi Al-Qur'an menunjukkan fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min Hauli. Jadi kalau orangnya kasar, orang akan menjauh dari kita. Itu sudah aturan yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau ada anak nggak mau ngobrol sama orang tua, tuh ada masalah tuh orang tuanya tidak dirasakan aman. Kalau suami, eh, waduh enggak dekat dengan istrinya berarti tidak merasa aman ini suami. Begitupun sebaliknya. Murid ketemu terdiam, gak nggak mau ngobrol dengan guru takut tuh Pemimpin juga begitu, karena ada pemimpin yang galak, yang kerjanya tuh lihat kekurangan, kesalahan saja. Ini juga tidak disukai. Nah, jadi harus bagaimana nih? Nah, makanya tadi ada ayat Quran, kalau menghadapi orang-orang itu tidak usah pakai galak, tapi satu, maafkan, dua, mohonkan ampunan, tiga, musyawarah. Bukan dengan adu kekuatan, tapi dengan adu argumen tanpa emosional. Jernih, jernih. Halo? Halo? Tolong remaja nih di rumah-rumah. Mana tadi hadis tentang rumah tangga yang sakinah, Ustaz? Wah, senang nih punya teman-teman Ustaz ini ilmunya banyak jadi tinggal coba tolong buka itu, tolong buka ini. <laughs> Tenang ya. Hadirin jadi mulai saat ini kita harus mulai mengevaluasi galakah saya, kasarkah saya. Dengar, ada dalam teori komunikasi begini. Komunikasi itu akan lebih meningkat kualitasnya. Syarat yang pertama adalah aman. Jadi kalau kita sudah dirasakan tidak aman, orang tidak mau curhat kepada kita. Kalau misalkan seorang ibu galak, anak nggak mau curhat. Apa sih apa sih ciri-cirinya orang yang galak atau orang yang ya nggak dirasa aman, nggak mau deket, nggak mau curhat. Kalau orang ketemu kita cut-cut pada pada pergi gitu, kita sedang jalan, murid cut langsung ke WC. Cut. Nah, itu kita sedang horor. Harusnya orang tuh suka cinta ketemu kita tuh. Nah, begitulah yang terjadi kepada Nabi. Ustaz, maaf hurufnya kecil-kecil. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين ووقر صغيرهم كبيرهم ورزقهم الرفق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم وأبصرهم عيوبهم فيتوب منها wa idza aradallahu ghairu dzalika tarakahum hamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika Allah menghendaki keluarga menjadi keluarga yang baik maka Allah memberikan lima perkara yang pertama memiliki kecenderungan kepada agama yang kedua, yang muda menghormati yang tua. Tiga, lemah lembut dalam pergaulan antara mereka. Yang keempat, sederhana dalam hidup. Dan kelima, mampu introspeksi diri dan dapat bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Dan jika Allah tidak menghendaki demikian bagi sebuah keluarga, maka mereka dibiarkan tanpa hal-hal tersebut. Lima cirinya tolong diingat ya. Rumah tangga yang akan dipenuhi kebaikan atau sakinah, mawadah, warahmah. <coughs> Mawadah, warahmah. Satu, dibuat anggota keluarganya itu punya kecenderungan senang kepada agama di rumahnya hiasan-hiasannya yang berbau mengingatkan kepada Allah, kepada agama. Kemudian suara-suara yang di rumah, kaset-kaset, acara-acara juga cenderung acara-acara yang ber, bernuansa agama. Lalu buku-buku yang ada di rumah, buku-buku yang mengarah kepada pemahaman agama. Obrolan-obrolan acara rumahnya, pokoknya menjurus kepada menyukai untuk memahami dan mengamalkan agama. Karena ada yang rak buku, enggak ada buku agama sama sekali kecuali buku bacaan sholat. Itu yang biru itu ya, pedoman sholat. Dan yang biru itu juga lepet dan di atas lemari, enggak ketemu. <clears throat> Lemarinya penuh dengan ensiklopedi yang tidak pernah dibaca sama sekali. Nah, Nonton TV ada yang tidak punya kecenderungan. Wah yang hura-hura acara agama lewat. Buku lewat. Ngobrol nggak ada. Di rumah nggak ada majlis taklim. Sholat itu panas rumah itu. Yang kedua ciri khas rumah tangga yang akan baik adalah yang muda menghormati yang tua. Nah ini macam-macam artinya ya. Suami tua Istri masih muda Hormat Yang tua menyayangi Yang muda menghormati Adik kakak juga begitu Pokoknya kalau sudah hilang rasa hormat Adik ke kakak Yang muda ke yang tua Anak ke orang tua Aduh ke nenek Ini sudah mulai jadi masalah Di rumah ada yang bantu-bantu Umurnya tua Walaupun majikan masih muda Hormat Karena Memang penghormatan kepada yang tua ini tidak bermasalah tentang status hormat. Sudah tahu belum bedanya yang tua dengan yang muda? Sudah tahu kan kemarin Kiai oleh Komarudin dengan indah sekali mengatakan, "Ya, bedanya yang tua dengan yang muda. Kalau orang tua itu sudah pernah muda." Sedangkan yang muda belum pernah tua dan belum tentu tua. Banyak yang mati muda ya. Jadi jangan ngejago ke orang tua karena kita belum tentu tua. Ya kan? Nomor berapa tadi mas? Yang ketiga contoh misalkan di rumah ada supir supir sudah tua anak majikan naik mobil itu harus hormat kalau sudah hilang hormat kepada yang lebih tua biasanya banyak masalah di rumah itu banyak masalah tiga yang ketiga adalah lemah lembut jadi semua lemah lembut proporsional jangan sampai bapak kepada Bibi Bibi Curiga ke pipi lembut ya. Jangan sudah hadirin. bibi itu justru pengawalnya yang laki-laki namanya binaragawan. Panggilnya bibi ya. Aduh, ini hari ini saya banyak akal betul nih. Jadi di rumah tuh gak ada wow, ujang, ada ya. siapa? Labung hiji-hiji baru Wah, oh, maaf pasti nggak ngerti nih yang di luar negeri ini. No, penyok, adio. Adio ngomong siapa nih? <laughs> Wah, ini kata-kata yang waduh kasar biasanya nggak sakinah. Ma. Adio, mana sangu? Tak didinya apa? Dah ada kesorangan. Wah, ini nggak ada sakinah. Nggak ngerti ya, nggak ngerti ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau orang lain tertawa, demi kebahagiaan saya ikut tertawa. <laughs> Tapi ada pendengar ya yang sesudah dengar ceramah jadi lembut, gempar di rumahnya. Ibu, tolong ambilkan nasi untuk bapak. Wah, <laughs> ya itu juga aneh si bapak. Memang kalau ngadak-ngadak lembut jadi masalah juga. Yang biasanya galak ujuk-ujuk lembut hari pertama <laughs> gempar di rumah. Aneh si bapak kemasukan apa katanya. Jangan-jangan kemaksudan maksud lembut makhluk halus jadi lembut begini. Empat, bersahaja dalam hidup ya. Jadi memang kebiasaan bermewah-mewah melampaui batas kepatutan berlebihan ini masalah. Orang yang senang bermewah-mewah ada kecenderungan lemah. Karena dia, maaf, lebih senang memuaskan nafsunya. Dan nafsu itu seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Coba belikan handphone bagus. Baru 2-3 bulan dia nanti pengen jual lagi. Karena ada yang lebih bagus. Nanti baru juga beli terus. Kecenderungan senang bermewah-mewah. Kecenderungan yang akan menambah masalah di rumah. Makanya latih. Dilatih. Supaya bersahaja. Bersahaja tuh bukan jadi ada menengah ya, ada pelit, kikir, kedekut, bentuk kasir, cap jahe, ada boros. Nah, yang tengah ini hidup bersahaja. Karena kikir tidak tidak, tidak bagus misalkan ah saya mau menghemat buat makan tuh menghemat hanya garam aja. Jadi gaji itu sebagian ditabung yang makan sedikit hemat. Kadang-kadang nasi-nasi sisa kemarin. Hasilnya dia disentri. Nah, dibawa ke rumah sakit dan tabungannya habis. Begitulah. Kalau tidak proporsional, ngirit tapi penyakit. Lima, eh berapa? Ah, yang kelima adalah Oh maaf, bersahaja itu Maaf ukurannya beda-beda tiap di antara kita. Jadi kita tidak bisa menilai orang lain karena orang lain penghasilannya beda. Coba eh, 10 juta sedikit atau banyak? Eh, tergantung. Kalau kita mau, wah 10 juta banyak kata santri ya. Kami dapat maklum ya. Kami dapat memaklumi Kami dapat memaklumi ya. <laughs> Tapi bagi yang orang penghasilannya 20 miliar sebulan itu sama dengan bersin Nomor berapa sekarang? Lima. Nah, nomor lima adalah ciri khas orang keluarga yang akan sakinah adalah diberi kemampuan evaluasi diri. Evaluasi ini bisa dengan saling mengevaluasi, misalkan suami ke istri dan anak-anaknya. mah anak-anak, coba uh, apa yang bisa diberitahukan nih kekurangan Bapak hari ini. Luar biasa. A kemarin kedatangan seorang ulama ke pesantren ini. Saya tanya Ustaz apa sih amalan waktu kecil? Ah saya waktu kecil begini. Pokoknya saya yakin bahwa pertolongan Allah itu bergantung dari ridho orang tua. Dan jangan sampai menyakiti orang tua Dengan sengaja Tidak sengaja apalagi sengaja Nah beliau apa amalannya Jadi beliau itu setiap sebelum tidur Waktu kecil itu Selalu nanya ke ibunya Ma Kelakuan ujang apa Hari ini yang membuat Ma enggak enak hati ujang lagi gini-gini amat ya mate tadi teh asa pusing waktu ujang hitut di sini <laughs> buang angin aduh katanya selain minta maaf sholat tobat itu dia tidak tidur sebelum minta maaf dan sholat tobat ini masih kecil 11 tahun sudah begitu jadi ulama nah Cobalah menjelang tidur suami minta nasihat kepada istri, istri minta nasihat ke suami supaya betul-betul rumah tangga sakinah adalah tawasobil hak wa tawasobil sabr. Nah itulah hadirin